Ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatul iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan ketetapan Islam, iman, ihsan. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, kekuatan dan insya Allah kita terus berjuang agar setiap amal yang kita lakukan didasari dengan keikhlasan agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita Kok nggak amin sih? Nah dong. Diulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Membebaskan kita dari balak dunia akhirat dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. maka ngaji pada sore hari ini merupakan satu motivasi bagi kita untuk bisa menjadi manusia-manusia terbaik manusia yang dicintai Rasulullah yang dicintai Allah yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan hidup dunia akhirat. Itu kunci yang pertama harus betul-betul teguh dan kuat dalam memegang agama ini perlu saya sampaikan karena nun sewu akhir-akhir ini ada semacam fenomena di masyarakat kita ngerti taga wong jeduk diomongin bahwa banyak masyarakat yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama Islam hanya di tempat-tempat tertentu saja sementara kalau di tempat-tempat yang lain Islamnya diselehkan diselehkan itu ya ya didekek jadi Islamnya tidak menyeluruh pada satu ketika nampak Islamnya tapi dalam kesempatan yang lain Islamnya hilang di satu tempat ketok agomoe Islame tapi di tempat yang lain hilang agomoe hilang Islame padahal perintah dalam berislam itu harus totalitas mulai tangi turu nganti mapan turu meneh kudu Islam mulai ujung rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungka ini harus Islam بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam itu Secara kafah Universal Understand? Langono, gak ngerti ya wis pokoknya yes Zahiran wa batinan Kudu Islam ucapan kita harus mencerminkan ucapan yang islami tingkah laku kita harus tingkah laku yang islami perilaku kita harus perilaku yang islami di seluruh aspek kehidupan baik secara pribadi kelembagaan, organisasi, sosial kemasyarakatan, dalam bernegara, dalam beribadah, semuanya harus Islam. Zohir, batin kudu Islam. Sementara saat niki kata satu ketika Islam, di kesempatan yang lain sudah tidak Islam. Di satu tempat Islam, di tempat yang lain sudah tidak Islam. Ini nonton pelonga ini kaya gak faham sih. Es ya. ngene ae, cek gampang faham. Dikasih contoh. Lek ndek jero masjid Islam, Islam pol. Tapi begitu di luar masjid wis gak Islam mana? Lek jero masjid Islam, lek salat iki koyo yok-yok. Uh, salate Masya Allah. Lagi takbiratul ikhram eh, wis medeni wong. Dene takbir iku tangane kerayah-kerayah ketawe-ketawe nganti malaikate mlawayu. Wedi kesampluk. Ya takbire iku Allahu Akbar. Malaikat mlawayu kuwatir kesampluk. Islam banget pokoknya bacaannya juga luar biasa fasih leh maca minasyaitonir rajim top fasihnya rukuknya lama sekali lek sujud yo suwi Wong sujud iku nyosop tok iku. Petang puluh pitu menit gak dijonjong-jonjong. Soale keturun. Luar biasa, koyo Islam pol. Satu ketika lek takbir iku, wah saking khusyuke nganti ngeses-ngeses. Kayak gerakannya koyo emasang jurus. Islam sekali tapi mudun teko masjid nyolong sandal ini kan namanya di dalam masjid Islam tapi di luar masjid udah nggak lagi Islam lek di jero masjid nek zikir masya Allah sambil pegang tasbih mantep zikir loh loh tasbih protol ganti tasbih meneh loh loh loh loh loh hmm, protol meneh merotolno tasbih selekur tapi duwe utang ora nyaur ada model kayak gitu iki wonge ya teko kok aku ro wonge pokoke wonge longgo wonge ya melu guyu yo ya, oh ketika lagi ikut majelis dikir tepak melu siti gosah wena istighfar mantep astagfirullah hel astagfirullah hel astagfirullah hel astagfirullah hel <laughs> nyang pasar ngotel ini wonge ya ana iki ya subhanallah di dalam masjid taat tapi di luar masjid maksiat di jerone masjid ibadah tapi di jopo gak genah ngapunten di dalam majelis zikir kayak terpelajar tapi ketika di luar kurang ngajar nalikone ngaji wah beradab tapi di luar biadab tempat di masjid melu zikir tapi di jopo kentir nang jero masjid wiridan di jopo gendaan ini arah yo ya teko iki silahkan mentertawakan diri sendiri Berarti Islamnya kan tidak totalitas. Islamnya tidak mendarah mendaging. Islamnya kumat kumatan. Kadung kumat yo ya Islam, kadung gak kumat yo. Ya yes, ya kaya wong jeduk lah. Ya wong jedong yo ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, bukankah kita dulu sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu an lak wis tau dielingno jare Mbah Surip nyauto tak gendong lagi tak gendong ini filosofinya apa agama itu harus kita gendong kemana-mana aja nganti agamane kari aja nganti agamane diselehno Ndok endi ae gendongen di masjid agama digendong. Ketika di rumah agama yo ya digendong. Ndok pasar agama yo ya kudu digendong, di perjalanan agama yo ya kudu digendong, di tempat kerja agama digendong, tempat ijenan agama digendong, kumpul wong akeh agama harus selalu kita gendong pokok kapanpun dimanapun agama harus selalu tak gendong maneh tak gendong asal kita hidup ini mau gendong agama kemana-mana yakin kita jadi orang yang selamat yakin kita jadi orang yang benar yakin kita jadi orang yang bahagia untuknya dunia akhirate ngapunten kenapa kadang-kadang kita salah kenapa kadang-kadang kita sesat karena waktu itu agamanya nggak kita gendong agamanya ditekek ngapunten para pejabat negeri ini andaikan kemana-mana mau gendong agama termasuk ketika tugas, ketika dinas, ketika di kantor kok agamanya digendong nggak kira nok pejabat yang korupsi betul? lapo nganti korupsi soalnya ketika itu agamanya tidak digendong makanya ndak ada orang korupsi mau maca lawat. maling juga kira nyolong andaikan gendong agama sehingga belum pernah terjadi ada copet beraksi nyautas karo moco bismillahi allahu akbar ber tidak ada orang nggak mungkin melakukan zina andaikan gendong agama betul kalau sampai zina agamanya nggak digendong sehingga belum ada orang ate zina laren tawasul di kata zina uh, saudari begenggek yang saya hormati Sebelum kita melakukan proses pengonoan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengonoan ini dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Ya lambemu ditapuki malaikat. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pun kalau kita kepingin bener hidupnya, kepingin baik, kepingin selamat, ayo agamanya kapan saja di mana saja selalu tak gendong maneh tak gendong kumpul karo tonggo gak kira padu gak kira geger lek gelem gendong agama lapo nganti padu ambek tonggo gak gendong agama sih coba ibu-ibu lek kudu padu ambek tanggane yu padu ya padu geger ya geger tapi sak durung ayo maca istighfar sih bareng ping 33 astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim engko lek telung puluh telung nang gegero Oke, kepingin selamat, kepingin mulia, bisa meneladani Rasulullah, akhlaknya karimah, hidup kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Kuncinya yang pertama, kapanpun, dimanapun, namanya agama ini harus selalu tak gendong, lagi tak gendong enak toh mantep toh asal kemana-mana kita gendong agama hidup kita pasti enak toh hidup kita pasti mantep toh ada dalil ngene ae repot-repot awang jedong dikai dalil qala ta'ala gak dunung Ya apa kon menguraikan dalil wong penggaweane menguraikan nomor togel. ngerti ae ngerti nduk bathukmu ana angkone eleng eleng ibu pokoknya kapan pikiran kudu ndak genah ati kudu ndak genah kudu nglakoni dosa rumuse tak gendong gitu ibu lagunya jangan kok lagu-lagu yang disuka itu malah sakitnya tuh di sini di dalam hatiku sakitnya tuh di sini melihat mangkane atimu sakit terus lah lagumu sakitnya tuh di sini ya adek pas kena hatiku ya hatimu sakit terus sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh mangkane bojomu lek ketok wong wedok ayu pendelik-pendelik pelorok-pelorok bukankah setiap ucapan kita menjadi doa Coba lagunya diganti dong yang enak. Nikmatnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kan enak toh hidup kita. Daripada sakitnya tuh di sini kan mendingan nikmatnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakit dan tambah sakit. Lebih-lebih akhir-akhir ini kondisi bangsa kita sedang berada dalam keprihatinan di tengah berbagai bencana dan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang longsor di Banjarnegara yang kecelakaan transportasi darat, laut, bahkan baru-baru ini udara. Ora usah diceritakno wis kuno kabeh wis seruh. Apa arep tak critani Air Asia yang penerbangan ini lak wis seruh kabeh. Nggih napa mboten? Sebelum itu juga sempat kita mengalami hardeknas, hari-hari judek nasional. Setelah kenaikan harga kene yang mundak lah oh tak pikir Bojonegoro tok banyak yang susah banyak yang sumpek banyak yang gelisah halo makanya ya saya himbau bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudaraku jamaah sekalian saya menghimbau BBM regane mundak ya wis gak usah sedih gak usah sumpek gak usah gelisah lebih-lebih ngamuk lebih-lebih demo gak akan ada artinya gak akan ada gunanya halo betul demo yamono yahmene ya tiwasan buang-buang energi buang-buang tenaga maka ayo kita sikapi dengan positif segala sesuatu kalau disikapi dengan positif maka nanti hasilnya juga mungkin ini gak bisa bahasa Indonesia lah apa saja peristiwanya, apa saja kejadiannya, asal kita sikapi dengan baik, maka nanti hasil yang kita terima juga lah ngono no. mawon kedadosanipun yang kita sikapi saya, insya Allah mangke hasil yang kita tamping ya. Saya, apa wae disikapi api, dadine api. BBM harganya dinaikkan beberapa persen oleh presiden kita yang baru sinten sama menika presidennya wong kene gak pati duwe tata krama ambok Bapak Jokowi wong nyeluk presiden kok Jokowi anggitmu iku kancamu Facebookan ngono kok mbok sopan jika pak mau panggilan kehormatan beliau orang terhormat panggil tuh yang bagus nyelok presiden kok Jokowi mbak anggap tukang becak apa Nah kalau memang akhlakul karimah itu ya kasih panggilan-panggilan kehormatan. Harganya dinaikkan beberapa persen. Ayo kita sikapi dengan positif. Ini merupakan tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita beberapa persen naiknya harga BBM beberapa persen mari kita ikuti dengan menaikkan keimanan kita beberapa persen naikkan ketakwaan kita beberapa persen naikkan bacaan Al-Quran kita beberapa persen naikkan bacaan solawat kita beberapa persen naikkan akhlakul karimah kita beberapa persen naikkan sodakoh kita beberapa persen naikkan prestasi-prestasi ibadah kita beberapa persen naikkan uhuwah kerukunan kita beberapa persen maka nanti rahmat Allah barokah Allah ridha Allah yang dicurahkan diberikan kepada kita juga akan dinaikkan beberapa persen amin Allahumma santai mawon lah untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini yang bener ya pakai BBM bareng-bareng mikir cari solusi Oh, ming pia pia pia pia ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ndak akan menyelesaikan masalah betul apalagi demo apalagi geger ndak menyelesaikan masalah BBM bareng-bareng mikir solusi kedua pakai BBM bareng-bareng manembah manembahnya enggak ya apa yang gaya unsur-unsur dan jenis-jenisnya BBM ini gue lawan jenis yang namanya solar betul nyauto onok sing jenenge bensin betul Onok sing ngarani premium betul Onok meneh jenenge pertama itu jurus untuk menyikapi kenaikan harga BBM jurus pertama pakai solar solat lebih rajin solar itu solatnya luwih rutin biasanya saya gotang-gotang saya bolong-bolong limang waktu itu gak jangkep mulai kerja ke maghriban, ya wes maghribnya hilang saiki solar solat lebih rutin komplit lima waktu yang kedua solar solat lebih rajin biasanya mek fardu netok sing dilakoni mek limang waktu itu sopo zuhur asar maghrib isak wis iku tok saiki lebih rajin sunah-sunahnya mari kita kerjakan rawatibe dilakoni qobliyah badiyae lek pagi duha engko lek bengi tangi nggih nggih ngoyo Lah saat ini langsung sholat gak ya ngoyo dhisik ta. Ah lek mari ngoyo baru wudhu ya cewek sih mari ngoyo gak ada cewek eh, ini mari cewek nembe katoan maneh <laughs> mari ngono wudhu gelar sajadah pakaian rapi madep keblat, dia mulail, tahajud witir wahu akbar niku solar solat lebih rajin yang kedua pakai bensin perbaikan sesama insan kerukunane ditingkatno asal masyarakat mau rukun Gusti Allah janji rahmati Allah disokno tenggene kampung sing masyarakatnya do gelem rukun sehingga uripe barokah insya insya rungokno sebelah kene bensin sing ngombe ngomben nang podo isin ya saya gayane eh eh isin kalau harga BBM naik semuanya ikut naik biasanya yang paling susah itu ibu-ibu yang suka mengeluh suka sambat ya apa gak susah sih Uang BBM itu dari ukuran apa BBM itu regane mundak sembarang kali regane yang mundak butuhan yang mundak kabeh kayak bumbu-bumbu dapur mundak kabeh lombok mundak brambang mundak bawang putih yang mundak ya wong lanang gak ada mikir ngono-ngono iku wong itu sing ngobet duit iku repot ndak karu-karuan dek urusane wong itu orang mengurusan. urusan belanja tok nggak urusan anak ya wong itu urusan nama. ya wong wedok wong lanang nih kayak duit engko kapan duit entah. ya wong itu dianggap boros gak bener oleh ngelakoni duit apa dadi wong tua niki susah. Ibu, iya, kalau semua harga mahal, ada jurusnya bu, buatan usah susah, nangge nopo, premium, prei makan minum. Lo senen Senin Kemis iku sampean poso, Rialdoh rialat tirakat sekaligus menghemat niku premium prei makan minum supaya suasana kondusif aman terkendali uripe barokah oleh ridhani Allah saya pertama perangi tabiat maksiat angel golek kiai model ini iki angel mangkane yo larang Kalimatnya ini loh, sing larang perangi tabiat maksiat sing adu doro adu jago perangi sing biasa togelan perangi sing biasa hei perangi sing biasa totoan taruan judi bal-balan perangi hei wis perangi kabeh eh sing gak seneng nang minggato ngomong gorong tak terus tak gandeni ndasmu iki lele aku gak susah blas baba tak munda-munda ayo ah, ya wes baba soalnya BBM ukuran apaan BBM munda? aku liane lah ayo ya melu mundak kabe buktinya sekarang sudah yang petani Lombok karena BBM munda, Lombok regane ayo ya melu muda aku dilungkas sing petani berambang, yo berambang regane munda. nyauto sing nambah banteng, kok banteng regane yo munda. sing dadi tukang kok tukang bayarane yo munda. sing dadi guru kok guru bayarane yo munda. sing dadi kiai mundak tamudun, mudun mundak tak mudun matur suwun dikongkon mudun jare dikongkon mudun gak melu bayari ngatur wong Oke, menengok. lah niki solusine mawon oke? pun ta mboten usah bingung buat usah ngamuk buat usah gobok BBM regane muda ya wis dulur-dulur kula jedung kene iki jedung apa jedong jedong Wah, lagunya diganti tak jedong kemana-mana. Ngapunten, tak dongakno wis. Muga-muga sak larang barang mundak larang ya wis apa-apa mundak larang ya wis tak dongakno muga-muga iso tuku. Amin. Wis larang gak masalah, yang penting iso. Kau wabeh kebutuhan barang-barang harganya mahal, ndak masalah, pokoknya iso. Soalnya ini sak larang-larangnya barang, apa iso tuku ya malah tadi sebaliknya sak murah-murahnya barang, lek kapan gak iso tuku ya tadi coba sampean pikir. Halo, lah wong njaluk enake dhewe modele. Ngapunten nggih pertanyaan kula dipun jawab. Taman milih ndi sih? Larang isok tuku, ambek murah gak isok tuku. Milih ndi? Milih murah isok tuku. Anjen mentalmu mental kere. Lah murah isok tuku ya mentale kere sih. Lek mental soge, yo ya milih larang isok tuku larang kok isok tuku berarti duite yang ngerti berarti ekonomine meningkat rezekine lancar mas yo larang isok tuku sapa sing ndongakno kok amin wong aku iku genahno persepsimu sing keliru lah sampean kok milih murah isok tuku kere kere ini mental kere tukune sing murah-murah berarti kan gak pati duit duit toh iso itu kumek murah-murah tok rezekine seretan ah. hmm yo ya, enak larang iso tuku soalnya nek larang iso tuku duitnya akeh atik yang dituku barangnya mesti kualitas mesti api wong barang iku mundak api regane muda. larang nyauto perumahan iku mundak api regane muda. kursi mundak api regane ya muda. mobil iku mundak api regane ya muda. kiai yang ngono tukang syuting lho syutingane mundak api regane ya munda Tukang son sone mundak api regane ya munda Bener tak gak omonganku? Lah iya kok mbok bantah ae katene. Sik, sampean milih ndi ono ana mobil loro misalnya dikon milih siji sampean. Sijine regane larang, sijine regane murah. Pilih sing ndi? Hmm, wis mundak cerdas iki. Ya pele sing larang ya nek larang ya, barangnya luwe apik, mobilnya suspensinya lebih enak, terus interiornya lebih bagus, di sawang untuk mripat iku ya luwe hmm, adem, ditumpak ya enak, suarane mesin ya gak berisik. Nyeng. Nyeng. Nah, senenganmu sing murah-murah ngono. Kate digawe di starter gak kena kena Nyetater nganti ping lima saya tas kena Enggak engke kelekek. Setatur kelekek. Lem keringet campur oli. Kelekek. Ping saya tas kena. Begitu kena gasnya dipidik melakukan prok prok prok prok prok prok. belok buka ngono enteng kini diganti jirigen sepione pasangi plastik ngono iku eh makanya yang penting iso tuku nggih larang ya wis yang penting iso larang gak masalah pokoknya iso nah iki mumpung ketemu kula paringi donga ijazah eh sak larang-larange barang jenengan iso tuku berarti duwite akeh rezekine lancar amin Allahumma niki ijazah kangge nglancarno rezeki ngakehno duit purun mboten syaratnya kudu diamalno temen sing ikhlas sanggup diwaca mari subuh karo mari asar iku waktu mandi-mandine donga bukrotau wa asyi nyauto, bukrotau wa asyila isuk karo sore bukrotau wa asia ya, isuk karo sore iki diwaca peng wis gak usah akeh-akeh malah gak mau waca kok peng telu-telu ae sampeyan digawe wiridan akeh-akeh tambah gak diwaca mari subuh peng telu mari asar peng telu ngakeno duit ngelancarno rezeki nggih no, Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu sing ikhlas nampi donga kersane mandi iki mari asar lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Syukur. Eh, mari subuh ping mari asar ping telu. Apaan mari subuh ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas, Allahumma saged tumbas, Allahumma saged tumbas. Lah engko mari asar ya ping telu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakit tumbas, Allahumma sakit tumbas, Allahumma sakit tumbas. Lagi dikai dongo kok tambah guyang guyu sih. Ya Allah, rumang saku dongane ta apa, tiwasan aku metenteng. Tiwas kate tak tulis barang lah kok dongane Allahumma sakit tumbas. Beten, beten tiwas, gak ono tiwas iku. Mosok sampean lali, dongo iku gak kudu bahasa Arab. Bahasa apa saja Allah memahami semua bahasa. Yang penting adabnya digawe, tata krama, tadarru'u wa khufya, penuh etika, adab norma dipakai. Bahasa apa-apa kena, kan bahasa Indonesia oke, okay. bahasa Jepang oke, okay. bahasa Amerika oke, okay. bahasa Inggris oke, okay. bahasa apa apa sak sampeyan, bahasa Surabayaan ya kena, pokoknya tata krama adabnya digawe. Yang penting DPDP, khusyuk, khudu, mantep, madep, yakin, ikhlas, diijabahi karo Gusti Allah. Masih ya basa Jawa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakit tumbas ya Allah. Allahumma sakit tumbas. Allahumma sakit tumbas. Keturutan. Nah, Sampai yang dongo bahasa Arab tapi gak nggak toto kromo, adabnya nggak dipakai. Yo ya, lambemu ditapuk malaikat. Mana dongo bahasa Arab keliru sing diwaca. Karepe ndonga njaluk cepet esuk berangkat haji. Bahasa Arab tapi salah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut malah jalo mate ya gak sih berangkat haji ke kedisian ditekok malaikat sampean mana lu dungo bahasa Arab tapi lek gak toto kromo yo ya, gak keturutan dungo bahasa Arab toto kromo gak dikai robbana atina yo ya, fit dunya hasanah lo ya wafil akhirati hasanah awas kapan gak hmm, hmm, hmm, Mungkin ada ada benar turutono pokoknya eh, eh, cangkemu cek malaikat Tapi masih yang sampean nggak ya basa Jawa. Adape digawe tata kromo? Oh, seneng Gusti Allah. Dongamu dituruti. Cara Jawa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakit tumbas ya Allah. Allahumma sakit tumbas. Allahumma sakit tumbas. Malaikat weruh sampane lo mesem. Dari malaikat, iya ya ti sumiyati iya. Sakit tumbas, kak bensin tok, sak pome. Eh, Pertamina kok tuku ono. Halo. Paham nggih? Duh, saya itu agak paham urusan departemen persuuan. Yang penting mantep yakin ikhlas. nanti wonten nonton gen kula niku cerita. Yang enggak dah toko, lah waris. Sedina ku keuntungan bersih sak juta, sak juta, sak juta. Seminggu ya totalan lah tujuh juta sampai delapan juta. Lah sak bulan biro Nah, duitnya uang kok melu ngitung sampean ya 30 sampai 32 jutaan gitu tiap bulan nah satu ketika tokonya pancet laris laris pancet tapi aneh setiap totalan akhir minggu duit itu no. karyawannya kumpul no kabeh diinterogasi siji-siji takoni siji-siji sopo sing cukup sopo sing cukup dicek teko CCTV barang gak ono sing cukup kau gak ono sing cukup temen usut punya usut selidik punya selidik hilangnya duit itu ternyata dicukup barang lembut dicolongi tuyul ngertes tuyul nggih ya setan gundul cilik ireng melorok kaya ponakamu amu lho akhirnya wangi e ngomong ya kok nyuwun nyuwun ijazah ya nyuwun wirite kersane duit niku aman mboten dicolongi tuyul nah kula kemutan saya itu ingat waktu tuyul masuk jenisnya demit iki paling wedi musuhnya ayat kursi tak ijanjano gampang wirid no ayat kursi seake-ake amblas amblas tuh yole jablas mau dilakoni temenan jan uangnya mantep subhanallah Kak suwe mandi nah uang oleh setengah bulan nih wong wis moro nang omahe nggawa gula ya rokok, eh ana onok buai barang onok duitnya barang Soan kiai ku sing bener lah ngono iku sih atene lembean tok sampean matur suwun yai wiridane jenengan kula saat ini aman pun buat nanti kelangan duit kula Allah tambah kathah berkait tambah kathah keuntungane seminggu iso oleh sangat juta sepuluh juta Masya Allah kula dewi niku heran kok iso mandi yo padahal aku durung tahu ngelakoni lo ya kok iso mandi lah aku penasaran tak takoni gua waca peng piro suwengi kula peng lima ngewu ya ngopo gak meniren lambemu Gemboten Yai. Lah suwengi 5000 ayat kursi lah ya suwi mulai marisa tekan subuh. Mboten namung sekedap. Hm, caramu ya apa oleh maca? Lah saat kula wudu riyen salat rong rakaat juga tasbih tak wiridno. Ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Mangkane kuat ping 5000. La haula wala quwata illa billah. Lha iku lho. Keliru lho mandi. Nah, wiritan kok ayat kursi ayat kursi ayat kursi ayat kursi. Hmm, tapi tuyule yo ilang. Padahal keliru lo mandi. Lapo wonge mantep, yakin, eh ikhlas. Dungo sing penting niku, yakin, mantep, eh ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Iki wis sak jam lho iki. Ah, anggitmu gak tak meniti ngono ta yang ketiga iya iya rungokno mantep yakin ikhlas agamane dicekeli terus agamane digendong terus nggih nggih itu nggih dalil model ngene ae ngaji ngekeki pengertian ngeten mawon soalnya aku yo gak pati apal dalil-dalil niku -dalil Wong ngomong niku ningali sing diomongi sinten. Ya lek ngaji di gone pesantren, ngaji di kalangan santri-santri sing bener. Ini kan santri-santri getokan. Gak getokan ya apa lek waya pengajian yang nganggo kopi putih. Mencoba apa nek waya banting kertu nik. Santri getokan. Oh, Biasanya nek adu dorong enak ngene. <laughs> ya Dan, halo komandan sabar Dan dua ingon-ingon model ini ini sabar Yang oh, tiga yang kolal musyanim ora faham kan harus ngerti kondisinya masyarakat itu bagaimana karakternya masyarakat itu bagaimana akal yang disampaikan itu ndak sia-sia ngoten kira-kira wadah itu wadah plastik yang isih ana banyu ojo geni di lebono halo ngaji dan masyarakat seperti itu kalau masyarakat itu ya kebutuhannya kelas sulam taufik ajari sulam taufik ojo kesusu diwurui ikhya mendem kelas tun aja ya ulo ana safinah se ojo kesusu kitab-kitab fatul Wahab yang gelele masyarakatnya dilihat karakternya masyarakat itu model apa model iwak ta model wedus ta model manuk lek masyarakate model Mano, iya pakan nono beras dulangan guys, uler cek ngocehan, oh manuk iku sing dibutono, yuk ya beras yuk ya uler ngono iku seneng senengane ngono iku aja kok di lotek cagak listrik Lek masyarakate model Wedus, yuk ya pakan nono suket aja keliru wedus didulang semen kan harus harus seperti itu halo paham guys yang gue maksud guys Lenek karakternya masyarakatku model iwa, pengen ngenek no iwa, pancingan gak cacing, wong iwa iku ane cacing, kebutuhan iwa iku cacing. aja kok pengen ngenek no iwa dipancing gak duit. Duit satu sewu dilinting, cantel lebono plung. Hmm, iwa nyaut napa mboten? Nyaut mboten? gak arep wong iwak gak butuh duit Iwak, ku butuh cacing Iwak, iwake lek dikokon milih duit ambek cacing iwake luwe milih cacing nek wong jedong ditawani cacing karo duit milih Ane kadang-kadang ana pengajian yo yang yo noyan. Semua mangat jamaah ditakoni, jamaah sedaya gini napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Duka. <laughs> Lah ora paham, pokoknya manut nggih ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Yang ketiga terus aneh, wis diurut ngene ae ngajine, nyantai mawon nggih. Napa musuh wong jedong e kok. Nyantai mawon. Setelah kita bisa kuat dalam memegang agama diupayakan kapan kate ucul yuk gendongan mana kapan kate ucul gendongan mana terus seperti itu nah terus <clears throat> jalan kita harus lurus kudu kenceng lakune ini gitu kudu lurus kudu kenceng aja nganti bela, nyau to yu aja nganti belak aja nganti menggak aja nganti mumat mutar mubang selintat aja kudu sing lurus sing kenceng kita tempuh sirotol mustaqim alhamdulillah tambah cerdas ya ya gak rugi nek seragaman abang-abang masih ya gorong lunas jalan yang kita tempuh itu harus yang sirotol mustaqim yang lurus yang kenceng jangan sampai kita belok arah jangan sampai kita uh, belok arah itu apa ya bahasa bahasa Jawa nih raiso nek bahasa Jepang ya minggu <clears throat> nenggone al maghdubi alaihim yang dilaknati aja sampai keliru nanggone abdolin yang sesat tapi kudu sing sirotol sirotol stakim yang sirotol ladina anam ta'alaihim itu kan yang lurus yang kenceng lapa soalnya pertama lek kenceng itu enak guyumu kok orang genah ngono malah terus terus apa sih gue mbok pikirno Ya Allah. Nah timbangannya yang mau welur mengga menggo mutar mutar kayak obat nyamuk ini. Kan enakan sing kenceng sih. Wis ngene Ya apa ya? Nerangno wong jedung lho enake nganggo cara apa ngono lho. Ngene wes ngene wong ini masalah jalan hidup jalan itu kalau lurus jelas lebih cepet kok enak eh. lebih cepet sampai tujuan luwe cepet tutup enggon luwe cepet tutup enggon dalan sing lurus timbangannya sing mengga timbangannya sing mutar bela cepetan sing lurus ayo mbantau nerobos Layon iya robos iku jenenge lurus, Bro. Golek terobosan, golek tembusan milih sing lurus. luwe cepet. Tak kei gambaran, cerita mawon. Saya itu kalau sedang lunga Lunga iki lho lunga. Iya. Embo. Eh, Surabaya Jakarta. Kalau saya naik pesawat itu cuman butuh waktu satu jam 10 menit tapi lek kulon darat nah, naik kendaraan umum naik bus itu bisa sampai 18 jam ternyata bapak ibu lebih cepat naik pesawat jadi sebelah kene wes sewe sing kene yo ya, ya mesti yo ya. kene ngarane sekaruan karuan aku bisa membaca pikiran kamu mesti jenengan pikirannya ngeten iya, ya mesti ayo pesawat mesinnya luwe canggih kecepatannya luwe tinggi kok ya, ngoten ta nggih ini aku buatan lepat saestu pikirannya jenengan ngoten niku nggih bener buatan keliru tapi ternyata ada yang lebih menentukan kenapa naik pesawat lebih cepat soalnya pesawat tuh jalannya lurus coba pesawat itu ngomongin melakukan untuk darat menggak menggok belak belok selintas selintut ya suwe Lek jendokor lak lurus eh, ndak ono tikungan, enggak ono perapatan, enggak ono lampu merah, yo gak tahu dioperasi. Halo bro. Jalannya lurus, lempeng. Makanya cepet. Halo. Nah, Demikian pula kita dalam menjalani hidup ini. Kalau yang kita apa? Kapok. Soalnya sih nggak mendengarin kata-kataku malah terpana memandang wajahku. Getak ae kesuwen. Ki ngrasani kok kok gak podo sih karo ndok TV-TV ku. -TV gak apa nih ya wis ngene iki kok dalam menjalani kehidupan tentunya niki nek kula jenengan ki jalannya lurus ya lebih cepat sampai tujuan orang yang hidupnya lurus akan lebih sampai lebih cepat sampai tujuan mendapatkan ridhane Gusti lebih cepat sampai tujuan nompor rahmati Allah luwih cepat sampai tujuan uripe barokah besok di akhirat juga begitu lebih cepat sampai tujuan ke surga Allah lurus sampai kanjeng Nabi gue gambar no jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga yang setiap kita akan melaluinya melewatinya so doa nanti itu ada acara nguwat kewabeh uang sak yang nguwat ya ruwame ngono ngalang-alai ekspo lah kabeh yang nguwat wajib iku perda peraturan akhirat ya gak nguwat sebeti malaikat kok ayo ayo nguwat nguwat hmm. ayo nang cepet jari bang jedong sik tokat malaikat gemeter kabeh lho lapo gemeter kelingan adu doro <laughs> woi Uwat iku modele kan Kanjeng Nabi gambar no. bagi orang yang beriman. uang sing bener ibadah ya akeh, iku uwate lurus. bus tekan gon. Tapi nek model kakean dosa ngene iki. Ya termasuk saya ngomong. Loh, aku nak ngomong kita toh. Kita ya termasuk saya ngomong. Anggite sampean lek wis tukang ngomong ini iki mesti api-api dhewe, pret belum tentu yang memberi ceramah lebih baik daripada yang diceramai kurung karuan ini bisa jadi aku ambil sampean elean sampean gak mesti ngono loh nek dalane wong sing ahli ibadah niku kenceng wes tetep nggon tapi lek kagen dosa, kaken maksud yo ya munggah mudun, rengget-rengget. Munggah neh menggo menggo mudun, rengget-rengget munggah neh. Lah nih lho lek potonganmu paling lagi ketemek-temek munggah serut blung ngono. Lah lamun tutuk yo ya lawas tutuke. Eh. Munggah mudun, menggak menggok belak belok. Subhanallah. Sama nate bayang no tutuk kono. Gak tahu. Nasi nggak bayang no apa? Oh, oh, bikin bayang no apa sampe. Masya Allah. Kita itu sering lupa akhirat, betul? Eh, tak cerita nih sik eh. Iya, iya. Oh, iki nek lurus, luwe cepet sampai tujuan nomor rahmati Allah nomor ridhani Allah nomor barokah menendu akhirat ya luwe cepet tutup suarga para alim yang ahli ibadah ahli zuhud ahli ahli wara para sepuh sing alim-alim niku lho kiai-kiai sing temen sing ngomongi duduk kiai blas blas duduk. Wis gak beda karo sampeyan jujur gak beda karo sampeyan Orang-orang yang top-top itu yang dekat dengan Allah itu sama delok uripe lak tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ndek donya wis dienakno karo Gusti Allah. Kenapa? Jalannya lurus. ya sampean lho, ya kula sampeyan sih kok sampeyan tok. Kadang-kadang duwe karep, gak kelakon-kelakon. Wis usaha maksimal mentok len donga nganti ndomble-ndomble lek usaha maksimal tapi saya gak keturutan nek eh, kate nyaur utang eh, gak iso-iso lapo dalanmu lo gak lurus wong duit nek gak bayar utang gak dibayar no utang ditombokno togel sapa ngerti engko nyantol dalane ndak lurus yo ndak tutuk-tutuk enggon Allahumma sholli ala Muhammad wis wis wis ana sing luwih penting dalan nek lurus itu fasilitasnya luwih enak fasilitas yang diberikan lebih baik lebih enak lebih lux daripada yang belak-belok yang menggak menggak. untuk memudahkan pemahaman ayo kita bandingkan coba jalan lurus pesawat belak-belok menggak menggak, bis <clears throat> ini fasilitasnya apian pesawat tiketnya aja beda pesawat itu tiketnya ya kandel ya halus meling-meling api bis kartu Kek tuwi pis lek ngenekno disuwek itu sih sisan. Engkrek. Hmm. Jauh. Naik pesawat itu. Ini soalnya ono kecelakaan pesawat, jadi awak dhewe ngajine bakas pesawat. Naik pesawat itu, Apan penumpangnya belum siap semua zahir batin, belum ready semua, nggak mungkin diterbangkan dulu. Penumpang harus siap semua. Semua penumpang duduk di tempat masing-masing, lunggung genah, sabuk pengaman dipasang, klek, sandaran kursi ditegakkan set meja dilipat nyet jendela pintu jendela dibuka seret setelah ready semua siap semua baru diberangkatkan itu pun supaya penumpangnya siap alon set minta bantuan terus bus baru gitu jadi enak anu pak bis Saman cegat iki so saman stop, pisik gak kelemandet mandek. stop ngene ini pancet mlaku sampean ditarik ambek kernete ayo cepetan. Wer, kardusmu kari. Sandalmu jepit lo, cepot. Ngono to gorong longgo. si gorong uman longgo wis kono ambek supirnya Nyut. Hmm. Nah, saya wong sing kayak gelundung-gelundung beda fasilitasnya lebih enak jalan yang lurus Allahumma sholli ala Muhammad jalan yang lurus pesawat fasilitasnya bandara ayo base fasilitasnya apa terminal eh bandara uh, tempatnya enak sejuk nyaman bersih ayo terminal coba apa mana wayang dan hujanan ini jemek kabeh campur plastik campur botol mineral campur sisa-sisa makanan jenenge laler ya Allah gue bandara laler sito ini gak bersih nyaman setas melebu nyes sejuk semua ruangannya ber AC nggak kaya omahmu AB angin berobos <laughs> ya omahku barang AB angin berobos ning bandara nyes ber AC semua sejuk loketnya bagus tempat ngantrinya enak tempat duduknya juga enak sampean lho nggawa koper pitu karek brotong-brotong gak repot munggah troli sono petugasnya disorong kari ngetut notok coba apa untuk terminal katanya pak bis kerdus pitu yo nyengki wing kiwa tengen mekul meteng meteng gawang sampean gak perengkosan menggah menggah ambune kawecut ngono ayo nggih mboten halo ngapunten uh kalau di bandara semuanya serba bagus semuanya enak bersih harum sampai WC ini wangi kadung mlebu e males metuok no WC kerasan gratis sisan gak ada bayar masih yo ngoyo sake-ake juos sowo sowo sowo sowo sowo tanpa bayar coba nduk terminal cur rong ewu cur cur petang ewu cur cur cur enam ewu cur cur cur cur wolong ewu cur cur cur cur cur sepuluh ewu ale zaman tepak anyang anyangan enggak wiro halo halo ngapunten ya ini untuk perbandingan saja jalan lurus dengan jalan yang belak-belok itu loh fasilitasnya kita lebih enak Allah memberikan seperti itu ngapunten ojo dibantah sih aku tak ngomong rungokno di bandara itu ya melaku ndak sengaja tubruan karo wong teyel ndak tukaran ndak musuhan ndak gegeran malah dadi bolo dadi kanca. temen gak sengaja nang tubruan teyel sorry ya nggak sengaja ah nggak apa-apa kok rumahnya mana tuh deh jedong jedong tuh mana ya Surabaya deketnya Tambak Sari mau kemana di Jakarta mas dari mana Bojonegoro hmm. hmm. eh, sama dong kita juga mau ke Jakarta dapat seat nomor berapa naik penerbangan apa kita pakai Garuda misalnya seperti itu isok kenalan isok dadi bola longgo cecer gak sengaja deal maaf ya gak sengaja ah apa-apa bapak bapak ini isok hubungan bisnis macam-macam coba kondok terminal wes gowo kardus mikul neng disenggol karo wong tidil murang mureng gak melek amripatmu ah, mau kemana di Jakarta mas dari mana Bojonegoro hmm. hmm eh, sama dong kita juga mau ke Jakarta dapat seat nomor berapa naik penerbangan apa kita pakai Garuda misalnya seperti itu isok kenalan isok dati bola. longgo cecer gak sengaja deal maaf ya gak sengaja ah gak apa-apa bapak bapak ini isok hubungan bisnis macam-macam coba kondok terminal ngus gowo kardus mikul neng disenggol karo wong titik lah murang-mureng gak melek amripatmu jangankan tubruan senggolan wong sawang itu kadang-kadang bisa murang-muring tersinggung kene kesel ndak karu karuan wong nyawang lapo kelirak kelirak tak culek matamu sisan ngono halo ini masih kelas di bawah loh ini bandingkan belum lagi kalau nanti udah naik pesawat ngapunten baru naik tangga set set set set masuk pesawat udah disambut sama awak kabin pramugari ramah-ramah sama tidak ceritanya ini kita numpak pesawat ah <laughs> ya ya wes mamu Surabaya tapi katrok ya tidak apa-apa lah setidaknya membayangkan kita numpak harus disambut karo petugas pramugari ramah dengan senyum. Nah pramugari ini kita ayu-ayu, bedine api-api, nang mulus mulus. burak-burak kene Ya Allah. Pelayanannya bagus. Masya Allah, luar biasa. Halo. Mesem, senyum terus ngladeni iku. Eh mbak gak direken aku. lima menit enggak saya lek ngono. Lagi mangkane rungokno ta. Ah. Begitu naik langsung disambut dengan senyum. Selamat pagi. Silahkan Bapak, ada yang bisa dibantu? Seatnya nomor berapa? Masya Allah, mesem ya. Pramugari. Tadi kaya-kaya pipi kiwa tengah dicantol kawat. Gak ono pramugari kok nyaprut, betutut, besengut, cangkem irung batuk ngelompok, dadi siji kaya bojomu mulai tepak ngamuk ini gak ono. Neng to bodine api-api tinggi, langsing, semampai. nggak aku gurung tau urung ana pramugari awake koyo gajah abu <laughs> ngene kak. Ya noblek pesawate. Pelayanannya bagus, cantik-cantik, ngapunten. Pernah waktu itu ada yang duduk di sebelah aku. Kak hmm, ngandel ya wis. Nah aku lo cerita teman-teman. Ternyata setelah ngomong-ngomong rupanya dia kenal lama aku gak percaya ya wis aku ke Arab cerita terus di sebelah itu ada ibu-ibu yang bawa anak kecil ngompol pempes saya bocor menurutku dia ini langsung ngadek aku ditinggalin emang menjalankan tugas kok langsung berdiri dilapi pakai tisu dengan ramah adik manis pipis ya Masya Allah Apa pampersnya perlu diganti Ramah banget Ayo coba nih gue bis gue anak cilik nang ngompol anakmu Ngamuk ya Tuh e. anak gak entos ngeramutnya Makanya tak lekatnya munggah iku nguyu anakmu Niki ngompol ki ngompol anak itu makne iki ngono. Ya ngapunten, engko lek nggone pesawat itu ya dikai snack, tiga ngombe, dikasih makan. sampai nih tak cerita nih lek ket mau kudu bantah zaman. Iya, tapi lah larang, nunu tapi pikiranmu. Pikiranmu lah ngono sih. Oleh oh, zaman bantah ngono aku ya iso bantah, tapi lah enak, we. Mau tak omongi, semakin enak semakin larang kenikmatan Allah itu luar biasa enak luar biasa nikmat fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah termasuk barokah termasuk ridho termasuk syurga nikmat luar biasa itu mahal jangan dianggap murah loh larang itu tiketnya harus dibeli dengan menjalankan perintah kepadanya melaksanakan ibadah kepadanya menjalankan taat kepadanya tiketnya harus dibeli dengan meninggalkan maksiat meninggalkan kedoliman meninggalkan larangannya tiketnya harus dibeli dengan mengempet hawa nafsu mengempet ya Iya. Larang. Dan itu pula yang dilakukan oleh